Sekarang kita masuk ke illah berikutnya yaitu illah yang keempat dari illah cabang yang menghalangi isim dari sorf. Sudah kita ambil illah yang pertama yaitu al jamak eh belum ya? al jamak sudah. Ya. Kemudian wazan fi'il adil dan sekarang kita masuk ke illah yang keempat yaitu at-ta'nits Wa amma ta'nitsu fa huwa ala salasati aqsamin. Adapun ta'nis maka dia ta'nis ada tiga macam. Yang pertama ta'nitsin bil alif. Ta'nis dengan alif, apakah alif maksurah ataupun alif mamdudah, alif maksurah seperti hubla, alif maksurah seperti sahra. Wa ta'nis bit ta' dan ta'nis dengan ta' hamzah ya Tolha wa ta'nis bil makna dan ta'nis dengan makna Zainab Hindun ya. dan yang semisalnya ya, ta'nis ada tiga macam ta'nis dengan alif apakah alif maksurah hubla ataupun alif apa mamdudah sahra kemudian ta'nis dengan ta ya hamzah hatimah kemudian ta'nis dengan makna Zainab ya Hindun dan yang lainnya. Fatta'nits bil alifi yamna'u sarfa mutlaqa. Maka taknis dengan alif itu menghalangi isim dari sorf, dari tanwin dan dari aljar bil kasrah. Secara mutlak, yakni apakah dia nakirah bentuknya ataupun ma'rifah. Apakah bentuknya mufrad ataupun jamak, isim ataupun sifat, mutlak. Ya, pokoknya kalau dia akhirnya adalah alif maksurah ataupun apa? mamdudah maka dia secara mutlak khairu munsharif. ta'ni dengan alif itu menghalangi dengan sorof secara mutlak. Sawa'un kanatil alif maksurah sama saja apakah alifnya alif maksurah seperti hubla marbo, zikro dan yang lainnya ataupun dengan alif mamdudah seperti Sohra, Hamra, Zakaria, Asya. Ya. Asya juga masuk. Ya, ada khilaf cuma yang ada khilaf sebagian mengatakan Asya itu munsharif, sebagian mengatakan ghairu munsharif. Dan di sini al-musannif merujukkan Asya itu ghairu munsharif karena asalnya adalah syai'a'u. Syai'a'u. Ya syai'au di situ ada pertemuan dua hamzah diselaselai selai oleh alif syai'au maka dibuanglah hamzah yang pertama dan diletakkan di awal sehingga jadilah asya tadinya syai'au ya karena tidak bagus di situ ada dua hamzah di tengah-tengah oleh alif maka hamzah yang pertama ditaruh di depan sehingga jadilah asya وهذه العلة هي العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منها تمنع الصرف وحدها إلا إني يدوى با التأنيث بالألف التأنيث بالألف إلا هنا يتو التأنيث بالألف أبغى تألي أبغى تأنيث بالألف الممدودة هتبون المقصورة itu adalah ilah yang kedua dari dua ilah yang masing-masingnya bisa menghalangi soraf sendirinya. Setelah kita lewatkan satu ilah yang dia bisa menghalangi soraf dengan sendirinya yaitu apa? al jumu itu yang pertama. Yang kedua adalah taknis bil alif itu juga sama seperti halnya al jumu bisa menghalang isim dari soraf dengan sendirinya. Karena dia menduduki posisi dua ilah. Kalau kita lihat Taknis bil alif itu padanya ada dua ilah. Yang pertama kembali kepada lafaz, yang kedua yang kembali kepada makna. Adapun ilah yang balik kepada lafaz adalah dari sisi melekatnya alif ini pada isim tersebut. Dari sisi tidak bisa dibuangnya alif ini pada isim tersebut. Pada hubla, zikro, marobo, nggak bisa ini alif taknis ini dibuang. Berbeda dengan taknis dengan tak terkadang bisa dibuang ya kan muslimatun bisa nggak dibuang taknya bisa jadi muslim ya sedangkan alif ta'nis bil alif ini nggak bisa nah, ini seperti dianggap sebagai satu illah yang kembali kepada lafaz melekatnya alif di mana alif ini tidak bisa dihilangkan itu dianggap sebagai satu illah yang kembali kepada apa lafaz kemudian dari sisi makna muannas itu cabang dari muzakkar sehingga inilah dua illah yang ada pada taknis bil alif sehingga dia dengan sendirinya mampu menghalang isim dari sorof. Wataku mumakomal maqamal ini dan dia menduduki posisi dua ilah. dengan rincian tadi ya dia menduduki posisi dua ilah. Wa amma ta'nitsu bit tak. adapun taknis dengan tak. fayamna'u sorfa ma'al alamiyah dia bisa menghalang isim dari sorf bersama alamiyah tidak bisa dengan sendirinya takni dengan tak ini menghalangi isim dari sorof tidak bisa. Sebagaimana tak ini dengan alif. Muslimatun, mukminatun, mensuari semua. Padahal akhirnya apa? Tak taknis. Kenapa? Karena tidak ada ilah yang lain yang melengkapinya. Tidak ada alamiah padanya. Jadi tak ta'nis itu menghalangi isim dari sorof bersama alamiah. Bersama alamiah nama Sawa'un kana alaman li mudzakkarin, sama saja apakah yang ada ta'u ta'nisnya ini adalah nama untuk muzakkar seperti Tolhah ataupun mu'annas Fatimah sama. Umum, pokoknya ada nama yang akhirnya ta'u ta'nis maka dia bisa menghalangi isim dari sorf ya, bersama apa? Al-alamiyah. Tolhah itu kalau dijamakan dengan jamak muannats salim ya tolhat. Meskipun orang-orang Kufah membolehkan untuk dijamakan dengan jamak mudzakkar salim tolhun. Wa amma taknis al-ma'nawi adapun taknis al-ma'nawi taknis secara makna saja lafalnya tidak ada tanda yang menunjukkan mu'anasnya. Itu hukumnya ta'nis bil ma'nawi seperti hukumnya taknis dengan tak Sama. Yamna'u ma'al alamiyah bisa menghalangi isim dari sof ketika digabungkan bersama alamiah, Lakin bisyartin. Lakin bisyarti an yakuna al-ismu tapi ada syaratnya. Ada syaratnya yang kedua ini. Ta'nis al-ma'nawi itu bisa menghalangi isim dari sorof bersama alamiah itu dengan syarat an yakuna al-ismu agar isimnya yang mu'anas tersebut zaidan ala salasati ahrufin lebih dari tiga huruf ya seperti suad berapa huruf suad empat lebih dari tiga berarti ya suad itu huruf munsharif jad suadu raaitu suada maratu suada au sulasiyan muharrakal wasati ataupun kalau isimnya sulasi terdiri dari tiga huruf saja. Tengahnya berharokat, apakah fathah, dhamma ataupun kasrah, bukan sukun. Seperti sakor. Ini juga sakor warumun sorif Pertama sakor, alasannya apa? warumun sorif Hmm? Taknis al maknawi Yang kedua alamiah nama apa? Nama neraka ya masalakakum masalakakum fi sakor. Iya. Kemudian syarat berikutnya awasakin al wasati ajamiyan ataupun isim tersebut yang taknis maknawi muannas secara makna saja itu terdiri dari tiga huruf tengahnya sukun tapi isim tersebut diambil dari bahasa ajam seperti Jur. Jur adalah Madinah di Faris, satu negeri di Faris, Persia. Ini juga ghairu Sorif. Ya, ghairu Sorif. Karena tadi ya, alasannya. Apa alasannya? Taknis dengan taknis maknawi dengan apa? alamiyah atau juga dengan ajamiyah ya kalau di ajam. Aw manqulan minal muzakkari al muannas kama idza sammaita imra'ah Zaida. Hmm. Ataupun isim tersebut dinukil, diambil dari isim muzakkar digunakan untuk muannas. Hmm. Kama idza sammaita imra'atan bi Zaida, sebagaimana kalau engkau namai seseorang dengan Zaid maka ini juga ghairun munsharif ya itu atau ja'at zaidu raaitu zaida marartu bi zaida nah, dengan ini kita mengetahui bahwa zaid di situ adalah apa muannas kalau muzakkar ya munsharif ya kan ja'a zaidun itu zaidan marartu bi zaidin itulah ya syarat-syarat agar isim yang mu'annas ma'nawi itu ghairu munsharif atau terhalang dari sorof. Yang pertama, dia lebih dari tiga huruf. Terus bagaimana kalau tiga huruf? Kalau terdiri dari tiga huruf, ada rinciannya. Bisa munsorif, bisa war munsorif. Kalau dia terdiri dari tiga huruf, iya. Tengahnya sukun, ah, ah tengahnya fathah, maka war munsorif. Kalau tengahnya sukun, boleh munsorif, boleh war munsorif. Seperti da'dun, hindun. Boleh hindu, boleh hindun. Boleh da'du, boleh da'dun au sulasian muharokal wasati kasakor ataupun kalau isimnya sulasi tapi tengahnya berharokat sakor ya, seperti sakor ya. ataupun tengahnya sukun tapi diambil dari bahasa ajam karena bahasa ajam itu berat ya, sehingga dijadikan wal munsorif ataupun ketika isim tersebut ya yang taknif maknawi itu diambil dari nama yang digunakan untuk muzakkar seperti Zaid jadi kalau dikatakan Zaid, kenapa kalau musarif? Yang pertama apa? Alasannya taknis ya, taknis maknawi, yang kedua alamiah. Fainlamnya in lam yakun min zalik. kalau isimnya tidak termasuk pada empat kriteria ini, seperti contohnya, contohnya Hindun, ke Hindin wa da'din jaza sorfu, boleh dimasuki sorof tanwin. Boleh pula meninggalkannya. Watarku wahwal ahsan dan meninggalkannya itu lebih baik. Ya, karena hukum asalnya seperti itu. Kaidah usulnya seperti itu. Kalau muannas ya, bersama apa? Alamiyah itu mamnu as Sambil Ya. Sampai di sini ada iskal. Sudah pernah antum lewatkan ya rinciannya, tapi tidak perlu ya. Seperti ini aja ya, bercepat selesai ya, mudah difahami. Ya. Ya. Masih dibaca kan? Ya, karena kalau syarahnya sudah lewat. Ya. Silahkan barangkali ada yang belum paham ditanyakan. Kalau tidak nanti kita terus jalan. Ya. Kemudian ilah berikutnya yaitu ilah yang ke Lima. Al-illatul khamisah wa amma ta'rifu fal muradu bihi al-alamiyah wa tamna'u sarfa. Adapun illah cabang yang kelima adalah ta'rif. Ya, yang dimaksud dengan ta'rif di sini ya, tidak seperti ta'rif yang ada pada alif lam al-mu'arifah. Ya, beda. Ya, kemarin waktu ada soal ujian keliru ya, ada yang keliru. Wa ma ta'rifu fal muradu bihi al alamiyatu. Adapun ta'rif yang dimaukan di sini ya, adalah al alamiyah, alamiyah, nama. Nama orang, nama negeri ataupun nama binatang-binatang kalau kamu punya binatang dinamai nama, nama-nama. Tidak khusus untuk nama orang. Wa tamna'u surfa dan dia alamiah ini menghalangi sorof dari isim ketika digabungkan bersamanya ilah yang lain. Tidak bisa ya dengan sendirinya. Tidak bisa. Harus digabungkan bersamanya ilah yang lain sehingga baru bisa menghalangi isim dari sorof. Yang pertama ma'awaznil fi'li ketika alamiah ini digabungkan bersama wazan fi'il. Sudah kita lewatkan ya tentang wazan fi'il penjelasannya. Wazannya khusus digunakan untuk fi'il ataupun wazan yang didominasi dalam menggunakan untuk fiil ataupun wazan yang lebih berhak fiil itu untuk menggunakannya karena pada fiil ada makna sedangkan pada isim meskipun digunakan wazan tersebut tapi tidak ada tambahan makna seperti Ahmad ya. contohnya contoh alamiah bersama wazan fiil adalah Ahmad Yazid ya. Ja'a Ahmadu Ra'aitu Ahmada Marartu bi Ahmada Demikian pula Yazid. Ya. Apa yang menghalangi Ahmad Yazid dan misalnya dari sorof? Karena yang pertama alamiyah, nama yang kedua wazan fi'il. Wazan fi'il yang bagaimana ini maksudnya? Yang mustarok atau makhusus? Mustarok kan? Wazan seperti ini ada pada apa? Pada isi ada. Hanya saja fi'il lebih berhak untuk memiliki wazan ini. Kenapa? Ya karena tambahan hamzah dan ya pada fiil itu ada faedah ya, sedangkan pada e, isim tidak ada faedahnya tidak ada tambahan makna ya, dengan adanya hamzah di awalnya apa itu contohnya tuh coba dilihat lagi ya kemudian wa ma'al adli juga alamiah nama menghalang isim dari sorof bersama adil ya, diadilkan dirubah bentuknya tanpa merubah maknanya. Ka Umar wa Zufar. Umar aslinya apa? Amir. Zufar dari Zafir. Di sini adilnya hakikian atau takdirian. Ya, takdiri. Ya. Umar, Zufar karena dia alamiah maka adilnya itu takdiri saja. Sya'a Umar, fa'itu Umar, Marutubi Umar dan seterusnya. Wa ma ta'nis kama taqaddam juga alamiyah menghalangi isim bersama ta'nis. Menghalangi isim dari suruh bersama ta'nis. Contohnya telah lewat. Apa itu contohnya yang telah lewat? Hah? Banyak. Ya. Tolha, Fatimah, Suad, Sakor, Jur, Zaida, itu. Wa ma tarkib al-masjid. Juga dia alamiah itu menghalangi isim dari sorof bersama tarkib al-masjid. Dan tarkib di sana ada beberapa macam. Ada tarkib isnadi seperti Abdullah. Kalau ini apa? Munsorif. Iya kan? Bisa dikasroh. Marutu bi Abdillah abdi. Dan i'rabnya pada bagian yang pertama. Ya. Kemudian adapun tarkib isnadi ya dihikayatkan apa adanya. Iya. Sya'a taabba syar. Ya. Mahkiyun alama huwa alaih dihikayatkan apa adanya. Ya. Adapun yang dimaukan dari tarkib di sini adalah tarkib apa? Masji. Yang akhirnya bukan apa? Waih. Seperti bawaih rohuai dan yang semisalnya. Ya, adapun kalau tarkibnya tarkib mazji yang akhirnya waih maka dia mabni. Apa contoh dari alamiah bersama tarkib masjid? Hah? Ba'la bak. Ya. Ma'di karib. Ya. Eropnya eh, di bagian yang mana? Baru mensolifkan dia karena alamiah dan apa tarkib masjid i'rabnya eh, di bagian yang mana Hah? al juz'u al awal asani ya pada bagian yang keduanya Hada ba'la bakku ra'aitu ba'la bakka marartu bi ba'la bakka Kemudian wa ma'al alif wa nun ka Utsman juga alamiah bisa menghalangi isim dari sorof bersama tambahan alif dan nun seperti Utsman ini juga ada penjelasannya kalau sudah apa kalau nggak salah sudah dijelaskannya ya. harus di situ tambahan sifatnya Utsman Afan dan yang lainnya ini juga mamnun sorof karena yang pertama alamiah yang kedua adanya tambahan alif dan dan nun. Ya. Yang terakhir wa ma'al ujmah ya, bersama al ujmah. Bersama al ujmah yaitu bersama bahasa ajam. Apa contohnya? Ibrahim, Ishak, Yakub. Ya. Itu semuanya adalah isim-isim yang ghair munsorif karena alamiah nama dan yang kedua karena ajamiyah. Eh, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kemudian ilah berikutnya yang keenam adalah atarkib Nah, ini rincian dari yang tadi ya disebutkan. Wa matarkib fal muradu bihi atarkib al-masji al-makhtumu bi ghairi wayh ka ba'la bakka wa hamra mauta wa la yamna'u sarf illa ma'al alamiyah. Adapun tarkib maka yang dimaukan dengan tarkib di sini hanyalah tarkib masjid yang diakhiri dengan kalimat waih. Sebelumnya perlu kita ketahui ya tentang makna tarkib al-masjid. Maknanya adalah ja'al ismaini isman wahidan munazzalun tsanihima manzilata ta'i ta'nis yaitu menjadikan dua isim menjadi satu isim menjadikan dua isim menjadi satu isim. Tadinya masing-masing memiliki makna sendiri-sendiri kemudian digabungkan menjadi satu nama. Munazzalun tsanihima manzilata ta'nis. Yang mana bagian yang keduanya diposisikan seperti posisi tak Maksudnya i'rabnya pada bagian yang kedua. Sebagaimana pada kalimat muslimatun. Di situ i'rabnya pada mim atau ta. Irobnya pada mim atau tak. Pada taknya kan? Iya kan? Adapun mimnya tetap dia kondisinya di atas apa? Fathah. Ya demikian pula tarkib masjid. Itu dua kalimat yang tadinya masing-masing memiliki makna sendiri digabungkan menjadi satu makna dan bagi yang keduanya itu diposisikan seperti tak taknif pada contoh muslimah. Maksudnya apa? Maksudnya irobnya pada kata yang kedua. Ya. Adapun kata yang pertama tetap Ya. Seperti tetapnya fathah pada ta muslimatun qanit apa mukminatun dan yang semisalnya. Ya. Adapun tarkib idhofi, ini jelas itu apa? Mu'rab. Ya. Karena idhofah adalah min khususiyah al-ism. Di antara kekhususan yang sangat bagi isim. Kemudian juga tarkib isnadi juga demikian. Ya. Yuhka alamahu alaih dikaitkan padanya. Ya. Kaba'labak. Ya, saya ulangi, yang dimaukan dengan tarkib di sini adalah tarkib al-mazzi yang diakhiri dengan selain waih kalau yang akhirnya wai, itu mabni di atas kasrah. Ini menurut pendapat yang masyhur. Dan ada yang membolehkan meskipun tarkib masjid ini akhirnya wai untuk dijadikan sebagai isim yang mamnu min sorf. Ya, karena yang seperti itu pun telah didengar. Menjadikan tarkib masjid yang akhirnya wai itu juga dengar dari kalamnya orang Arab. Ya, contohnya tarkib masjid di wai adalah ba'labak. Ba hadra maut ya wa la yamna' sarf illa ma'al alamiyah tarkib mazi ini tidaklah menghalangi isim dari sorof kecuali bersama al alamiyah ya. tidak kuat dia kalau sendirian untuk menghalangi isim dari sorof Alasannya kalau dia tidak dijadikan sebagai nama, maka dia mu'arab ataupun ma'rabuz zawal. Ya. Sangat berisiko untuk hilang. Ya. Kalau sudah dijadikan sebagai nama, maka tetap tidak akan hilang. Ya. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini insyaallah. Sisanya akan kita baca dari ilah-ilah yang sembilan ini pada kesempatan yang lain. Ya enggak terlalu banyak hafalannya ya. Jadi nanti hafalannya dari wa mata'nis fa ala salah sati aqsam ya. Wa mata'nis fa ala salah sati aqsam. Sampai ilah yang ke enam ya wa matarkid ya situ subhanakallah bihamdik syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum